apa hukumnya jualan barang KW? Misal jualan jam tangan merek merek terkenal, jazakumullahu khairan. Ini kalau ada unsur penipuan tidak boleh. Ada Fatwa ulama yang melarang itu berkaitan dengan masalah ada unsur penipuan tadi. <clears throat> Barangnya KW dibilang original, asli. Akhirnya dijual dengan harga yang asli, mahal dia. Dia dapatnya KW 10 ribu dijual 1 juta. Ada layajus. Itu termasuk penipuan dalam jual beli. Tapi kalau barang KW dijual di pasarannya KW dan dia sampaikan ini barang KW dan harga pun harga KW adalah bas. Itu namanya eh, ada pangsa, pasar tersendiri. Tidak ada penipuan pada padanya sedikit pun. Tinggal satu poin lagi urusan dengan pihak pemerintah. Kan begitu. Itu antara kamu dengan mereka. Dipahami ya? Misalnya, antum jual sepatu. Hmm? Sepatu ini kamu, kamu ketika tertulis Adidas. Adidas. Tapi tiruan ini kamu ngerti? Yang orisinil cirinya seperti ini gini gini ini ini yang yang orisinil. Yang ini yang KW. Antum jual barang KW tadi itu. Hmm, mereka Adidas. Harga berapa? Dua koma lima juta. Kok mahal? Adidas. Adidas mahal. Ya, dicontohkan barangnya memper, Kalau yang nggak nggak mengerti, tetap bakal paham ya. Asli di, dijual sama dia dua koma lima juta. Untung biru itu. Kata tukunya me, paling walau boleh satu sewu paling dua koma lima juta. Ini ya, itu setahun uh, istem bangun Ini nggak boleh. ada lah ya jus. Tahu dia bilang, ini Adidas KW. Jujur, ini Adidas tapi ini KW. Ini tiruannya ini. Harga sekian. Labas. Paham ya? Di sini ada senyum labas. Tinggal yang berikutnya lagi adalah terkait dengan masalah uh, pabrik Adidasnya. Komplain apa ndak ketika ada KW-KW tadi. Karena komplain, tapi lain pembahasan. Antara kamu dengan pabrik aslinya Adidas. Jadi paham ya? Yang kita kita membahas sekarang nggak ada unsur penipuan dan di pasar barang kawin. Kaitan yang lain itu diselesaikan sendiri para wajib. Jam juga demikian. Ya sama. Allah taala alam bisawab. Yang lumayan banyak itu kacamata. Kacamata. Frame-nya itu anu frame-nya ya. Itu wah itu untung besar itu. Itu beli frame-nya itu kolaan anu paling harga cuma 25 ribu berapa dijual sampai 200, 300, 500 itu banyak untungnya yang kecamatan itu. <laughs> ya yang lain juga iya sih. Mulai